dengan kalimat Yang semakna dengan isi Kullu kalamin yurfadu yusraf Illa sahibu hadal khadr Kata Imam Malik Semua ucapan bisa diterima Bisa ditolak Kecuali ucapan yang dikubur ini Sambil menunjuk ucapan Sambil menunjuk kuburan Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم Demikian pula ucapan-ucapan yang lain, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang menyatakan qad ajma'al ulama'u telah sepakat para ulama bahwasanya seorang yang istadana lahu sunnah seorang yang sudah jelas baginya sunnah maka tidak boleh an yada'aha liqawli ahad tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Berarti mereka para imam-imam ahlu sunnah ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Malik, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan kalau hadis sahih maka dimaksudkan. Ini pengambilan sumbernya. pun prinsip-prinsipnya sudah kita baca sebagiannya. Kali ini kita baca ucapan Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana dinukil dalam kitab Syarah Al-Fiqh Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lisai. Qala Imam Ahmad rahimahullah أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة kata beliau prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti mereka, meneladani mereka dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa kullu dalalah, karena setiap kebid'ahan adalah sesat. Wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa' Kata beliau rahimahullah dan tidak duduk bermajlis, tidak bertikai, tidak berdebat dengan ashabul ahwa, dengan pengekor hawa nafsu. Ini dengan kelompok-kelompok yang tidak mau berpegang dengan sunnah, tetapi berpegang dengan hawa nafsu. Dan biasanya yang dimaksud adalah kelompok-kelompok sesat dari yang pertama muncul khawarij, kemudian syiah, kemudian qadariyah, kemudian Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sama dengan ucapan Imam Malik ketika kita bahas ya, tadi malam. Kata beliau yang namanya ahli sunnah adalah bukan yang dikenal sebagai qadariyah atau jahmiyah atau yang lain. Artinya beliau memisahkan. Kalau yang sudah dikenal sebagai qadariyah, aliran yang menolak takdir, atau Syiah Rafidhah yang mencerca sahabat atau Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan yang menolak sifat-sifat Allah dan lainnya kata beliau bukan ahlus sunnah maka Imam Ahmad menyatakan dengan sama dengan ucapan Imam Malik tidak berdebat dengan mereka tidak bermajlis dengan mereka wa tarkul mirahi wal jidal wal khusumat maka kita tidak terbantahkan dengan mereka tidak bersilat lidah berdebat dengan mereka dan tidak duduk bersama mereka dan tidak memperdebatkan agama karena agama sudah jelas dalam ucapan Allah dan ucapan Rasulnya maka pilih tuan -tuan. tidak perlu diperdebatkan Ikhwanuddin A'azakumullah Ini prinsip pertama dari beliau Prinsip kedua kata beliau As-sunnah indana asaru Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam As-sunnah al Qur'an. Pada beliau yang namanya prinsip sunnah adalah mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam. Dan as-sunnah al Qur'an. As-sunnah adalah tafsir dari Al-Qur'an. Wahia dalail ilmu Qur'an. Maka sunnah itu merupakan dalil-dalil Al-Qur'an. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin kaum muslimat yang saya hormati. sekian banyak manusia dari kelompok-kelompok tadi yang kita sebut membaca Al-Quran tetapi mereka menafsirkan dengan makna yang jauh dari kebenaran menafsirkan dengan makna yang tidak dimaksudkan oleh Allah tidak dimaksudkan oleh Rasulullah ternyata karena mereka tidak menafsirkan ayat-ayat tadi dengan ucapan Rasulullah Padahal Allah menurunkan Al-Quran dan Allah mengutus Rasulnya agar Rasulullah SAW menerangkan Al-Quran. Apa kata Allah kepada Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala? Lisubayyin alinasi manusia ibayyin agar engkau menerangkan kepada mereka manusia ibayyin apa yang diturunkan kepada mereka. Artinya Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Itu bayinan linnasi manul sila ilaihim. Dan Rasulullah SAW ajal amal. Sudah menunaikan amal. Sudah menyampaikan risalah. Sudah menerangkan dengan jelas dan gamblang. Ketika ditanyakan kepada Aisyah. Radiyallahu ta'ala anha. Bagaimana perangai Rasulullah SAW? Dijawab, Kulukuhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Peranginya adalah Al-Quran. Artinya kalau 30 juz itu adalah teori-teori agama ini, maka Rasulullah SAW adalah praktiknya. Rasulullah SAW adalah contoh yang nyata. Karena itu adalah cerminan Al-Quran secara lengkap. Ini maksud dikatakan Imam Ahmad. Wal-Sunnah. Tufasir Al-Quran. Al-Sunnah adalah menafsirkan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW menerangkan tidak hanya dengan lidahnya, beliau menerangkan dengan ucapannya, beliau menerangkan dengan prakteknya, beliau menerangkan dengan semua gerak geriknya, perbuatannya, ucapannya, persetujuannya, bahkan diamnya terbina dari Allah. Kalau ada seorang sahabat melakukan sesuatu dan Rasulullah SAW diam, membiarkan itu artinya perbuatan itu adalah perbuatan yang cocok dengan Quran. Karena kalau bertentangan dengan Al-Quran, pasti Rasulullah SAW akan menegur. Bahkan kadang Rasulullah marah. Ternyatakan fika jahiliyah. atau memiliki jahiliyah, memiliki sifat jahiliyah. Kadang Rasulullah SAW mengucapkan dengan kalimat-kalimat teguh. Kalau mereka tidak mencocoki Al-Quran. Artinya kalau Rasulullah SAW mendiamkan berarti itu perkara yang boleh, perkara yang mudah, perkara yang tidak dipertentangkan dengan Al-Quran. Fadlina berarti ucapan beliau, perbuatan beliau dan takrir beliau semuanya menafsirkan Al-Quran. Wa qala rahimahullah. Yang ketiga, ucapan Imam Ahmad rahimahullah masih dalam kitab yang sama, Usul kepada Sunnah wal Jamaah juz pertama halaman 156 qala wa minas sunnah اللازمة man taraka minha منها lam لم wa ويؤمن biha lam yakun min ahliha sunnah yang harus dipegang yang siapa yang meninggalkannya atau tidak percaya dengannya maka dia bukan ahlinya bukan ahlinya sih bukan ahli sunnah prinsip yang siapa tidak mau berpegang dengannya, tidak mau percaya dengannya, maka dia bukan ahli sunnah. Adalah al-iman bil hajari khairihi wa syarri. Beriman kepada takdir, baik dan buruk. Kalimat ini prinsip yang sudah sama-sama kita ketahui beriman kepada takdir semua diucapkan karena di zaman beliau sudah muncul bahkan sebelumnya sudah muncul aliran qadariyah aliran yang tidak percaya pada takdir. Tidak mungkin Allah menakdirkan. Mustahil. Masa kita bisa berusaha kok Allah menakdirkan? Ini adalah kemauan kita sendiri. Kita yang menentukan. Saya akan minum atau saya tidak minum. Ini Qadariyah. Bahkan pernah tokoh Qadariyah berkata dengan sombongnya di hadapan murid-muridnya bahwa tidak ada takdir-takdir Allah. Semuanya kita yang menentukan. Bukti, sekarang saya yang menentukan minum atau tidak minum dan saya akan menentukan saya memilih. Diambil gelas, di depannya ada santri yang sudah jengkel dengan dia karena sombong. Maka dia ambil gelas segera sebelum gurunya mengambilnya dan dia pecahkan ke tanah dan menyatakan sekarang saya tanya kehendakmu yang terjadi atau kehendak Allah? Iya, dia tidak bisa menjawab. Dia sudah mengatakan saya putuskan saya menentukan saya ini dia ambil gelasnya ternyata direbut lebih dulu oleh muridnya dan dibanting ke tanah dan ditanyakan sekarang apakah yang terjadi kehendakmu atau kehendak Allah dan sebagainya ternyata kehendak dia tidak terjadi Alhamdulillah Orang-orang yang demikian sungguh sangat bodohnya, bahkan bodohnya mereka dibuktikan oleh orang awam sekalipun, orang kampung, Arab Badui. Ada seorang Arab gunung, Arab Badui yang biasanya penggembala unta, penggembala kambing, kehilangan tentang dia cari kesana kemari jauh. Begitu menemui seseorang yang pakaian pakaian orang soleh, pakaian ulama, maka dia tanya padanya, apakah engkau melihat untaku? Jawab tidak. Tolong doakan. Semoga untukku kembali. Karena engkau sepertinya orang soleh. Ternyata orang yang dikira orang soleh adalah orang kodaria. Adalah kodaria kan? Dia mengangkat tangannya dan berkata, Ya Allah, engkau tidak menghendaki hilangnya unta orang ini. Maka kembalikanlah kepadanya. Dia doanya, engkau tidak menghendaki hilangnya urutannya orang ini maka kembalikan kepada maka orang tadi itu langsung pergi sebelum selesai doanya sambil mengatakan sekarang saya tambah yakin nggak akan ketemu kaget orang tadi kamu bilang apa saya bilang sekarang saya tambah yakin nggak akan ketemu dengan cara doa kenapa engkau tadi menyatakan engkau ya Allah tidak menghendaki kita pulang nyatanya enggak dan kalau Allah menghendaki kembali ya nggak akan kembali kalau kita kalau nggak terjadi engkau tidak menghendaki untanya hilang ternyata hilang dan itu tidak kalau tidak terjadi maka ketika engkau katakan ya Allah kembalikanlah ketika Allah menghendaki kembali jangan-jangan nggak kembali juga paham ya jadi kalau engkau berkata Allah tidak menghendaki hilangnya unta orang ini ternyata hilang jangan-jangan nanti Allah menghendaki kembali juga nggak kembali karena kamu beranggapan kehendak Allah tidak terjadi kalau saya meyakini kehendak Allah pasti terjadi ada dibodoh-bodohkan oleh orang bedui, oleh orang kampung. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, pun ahli sunnah, prinsip-prinsip sunnah adalah beriman kepada takdir khairihi wa syarrih. Diiringi dengan kalimat khairihi wa syarrih, baik dan buruk. Kenapa demikian? Karena ada yang semi kodariah. Kalau tadi kodariah menolak takdir seluruhnya, ada yang setengah kodariah. Ya memang kalau yang baik-baik Allah yang menakdirkan. Kalau yang jelek-jelek bukan Allah yang menakdirkan. Lantas siapa? Yang setan. berarti siapa yang bisa menakdirkan? Berarti ada dua Tuhan. Tuhan baik dan Tuhan jelek. Astagfirullah. ke dalam riwayat-riwayat ucapan para ulama bahwa qadariyah majusi hadhil ummah bahwa qadariyah itu memang majusinya umat ini. Majusi itu aliran yang menyatakan ada dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Tuhan terang itu menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Maka kalau meminta yang baik-baik ke Tuhan terang, tapi kalau takut yang jelek-jelek, berlindung pada Tuhan gelap. Jangan berikan begini dan berikan jelekan. Itu majus, kafir. Alhamdulillah, ternyata di kalangan kaum muslimin ada yang mengikuti jejaknya majusi. Kalau yang baik-baik Allah yang menakdirkan. Kalau yang jelek-jelek itu setan yang menafsirkan. Alhamdulillah, kalau kita bicara sebab, mungkin bisa. Kalau yang jelek-jelek itu memang sebab kita sendiri, karena kita perbuatannya begini-begini, maka Allah takdirkan yang jelek-jelek. Itu tetap takdirnya Allah SWT. Tetapi kita katakan kita penyebabnya. Bahar al-fasad fil barri wal bahri. Apa dikatakan? Bima kasabat aydikum. Kata Allah, telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tahan tangan kalian kata Allah. Bukan bicara takdir, bicara sebab. Artinya gara-gara tangan-tangan kalian yang begini dan begitu, maka rusaklah di dunia atau di daratan dan di lautan. Siapa akan menakdirkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Yang menakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka adab kepada Allah akhwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara kejadian yang baik-baik, ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kebaikan-kebaikan ini semua. Tapi kalau terjadi kejelekan-kejelekan, maka kita akui bahwa gara-gara kita yang salah, Allah takdirkan kejelekan. Maka dikatakan, ada yang jelek-jelek itu karena kita orang yang berbuat dosa dan sebagainya maka Allah takdirkan yang jelek. Sehingga itu hanya adat. akhlak dalam kita berbicara tentang Allah yang baik-baik dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelek-jelek dinisbatkan kepada penyebabnya. Adapun takdirnya semua dari Allah, khairihi wa syarrih, yang baiknya maupun yang, yang buruknya. Iman bil qadari, khairihi wa syarrih. وَتَصْدِيقُ بِالْأَحَدِيثَ فِي Kata Imam Ahmad selanjutnya Dan beriman dengan semua hadis-hadis tentang takdir وَالْإِمَانُ بِهَا Dan percaya kepada semua yang dikandung dalam hadis-hadis tentang takdir لَا يُعَالُ لِمَا Tidak boleh bertanya kenapa Dan tidak boleh bertanya kenapa لَا يُعَالُ لِمَا Jangan bertanya kenapa ini Coba kalau nggak ada setan, misalnya kita aman. Kenapa? Kok Allah ciptakan setan? Inilah, ini yang dilarang oleh para imam, imam ahli sunnah. La yuqadu lima. Dan bertanya, kenapa Allah takdirkan adanya setan? Kenapa Allah takdirkan adanya ini? Karena kalian tidak tahu, Allah yang lebih tahu. La yus'alu amma yab'al, wa hum yus'alu. Allah nggak bertanya berbuat begini dan berbuat begitu. Tetapi rom mereka manusia yang akan ditanya. ayat Allah ini sebagai hujah, sebagai dalil dari ucapan Imam Ahmad la yuqalu lima jangan tanya kenapa kalau Allah menakdirkan sekehendaknya Allah bebas memenakdirkan apapun sesukanya Allah berkuasa untuk menakdirkan apapun sekehendaknya maka kalau kita ingin sesuatu merapatlah berdoalah kepada Allah dengan merendah dengan meminta merengek kepadanya Dan kalau kita takut sesuatu ditakdirkan oleh Allah mungkin mengerikan, kita katakan ya Allah, jangan takdirkan kejelekan kepada kami, jangan timpakan musibah kepada kami, sehingga orang yang beriman kepada takdir selalu dia bergantung pada Allah, ya Allah. Bergantung kepada Allah sepenuhnya. Tawakal Allah. Karena semua kejelekan dari Allah, semua kebaikan dari Allah, Allah yang menakdirkannya, maka kita berharap kebaikan dari Allah dan berlindung dari kejelekan juga kepada Allah Subhanahu wa Malah maka layu qalu lima. Jangan bertanya kenapa. Kenapa kok Abu Talib tidak dikasih hidayah? Setelah ditanya di daerah Tegal sana, Ustaz, kenapa Abu Talib kok tidak dikasih hidayah sama Allah? Itu saya langsung marah. Tanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Tanya sama Allah, kenapa nggak ditakdirkan dia masuk Islam? Kan orangnya baik. anak bilang, kamu dan Allah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu, lebih alim sedangkan kamu tidak tahu. Allah tahu hikmah-hikmah di balik itu semua, sedangkan kamu tidak tahu. Maka jangan bertanya kenapa dan kenapa. Alhamdulillah, ternyata Alhamdulillah Imam Ahmad sudah mengajarkan kepada kaum muslimin prinsip ahli sunnah untuk jangan bertanya kenapa dan kenapa. Karena Allah berfirman, La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah gak ditanya berbuat begini dan berbuat begini, Tapi mereka manusia yang akan ditanya. Jadi jangan terbalik. Jangan kita yang mengadili Allah. Kenapa kau menciptakan begini? Kenapa coba kau begini? Coba kalau begitu? Bisa ya akan bagus. Kok sok pintar kamu. Kenapa kita tak tahu kepada Allah SWT? Allah yang lebih alim, Allah yang lebih tahu. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga jangan bertanya, kaifa, kaifa, kenapa, kok bisa? Bagi Allah bisa. Kita bisa milih. Saya mau begini, saya mau begitu, saya punya kehendak. Tapi apa yang terjadi masih takdir Allah. Kehendak Allah dan kehendak kita bagaimana? Alhamdulillah, ya apa jawaban Imam Ahmad rahimahullah? Kata Imam Ahmad, Al-Qadaru Qudratullah. Al-Qadaru Qudratullah. Yang namanya takdir kekuasaan Allah. Artinya Allah bisa yang kita mungkin susah memikirkannya, Saya baca Allah bisa. Kamu berupaya, berupaya, berupaya, berupaya, tetap yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Kita berusaha, kita berupaya, tetapi tetap yang terjadi apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, upaya kita pasti gagal. Kalau upaya kita berhasil, berarti itu taufiq cocok dengan apa yang Allah kehendaki dengan takdir, maka terjadi apa yang terjadi. Perwira Allah sehingga kita tidak boleh lancang menyatakan dengan pertanyaan-pertanyaan kurang ajar kenapa kau begini, kenapa kau begitu kita katakan kalau baik Alhamdulillah dan kita katakan kalau jelek innalillah innalillahi wa inna ilaihi rajul kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah apa maknanya milik Allah? ya terserah Allah apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tinggalkan Inna ma huwa at-tasdiqu biha wal imanu biha bahwasanya masalah takdir hanya percaya, yakin dan iman. Itu saja. Tidak berhak kita protes, tidak bertanya kenapa dan kenapa. Kufiya dzalika wa akmalahu fa alaihi iman bihi maka itu cukup kita yakin dengan takdir tapi karena kita tidak tahu apa yang ditakdirkan Allah besok maka berusaha berusaha sehingga kalau sampai terjadi kegagalan baru kita tahu, oh ini yang Allah kehendaki. Fa'alaihil iman bihi maka atasnya atau setiap muslim untuk beriman kepadanya, tunduk kepadanya, menerima apa yang Allah takdirkan. Seperti hadis As-Sadiqul Masduq. Hadis Sadiqul Masduq adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq." Berkata Rasulullah SAW dan beliau adalah jujur dan terpercaya bahwasanya inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi bahwa salah seorang kalian sempurna diciptakan di perut ibunya 40 hari kemudian menjadi anak 40 hari kemudian dia dalam keadaan menjadi daging 40 hari kemudian diutus oleh Allah ditiupkan ruh diutus malaikat untuk meniupkan ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat dan diperintahkan untuk mencatat empat kalimat dicatat rezekinya dicatat ajalnya dicatat amalnya dicatat dia syafiyun atau sa'in dicatat apakah dia akan sengsara atau bahagia subhanallah ini kata Imam Ahmad ma'ruf sudah dikenal hadis dan masjid bahwasanya semua orang di perut ibunya sudah ditakdirkan, sudah ditentukan akan begini akan begini. Ajalnya sudah ditentukan, rezekinya sudah ditentukan dan juga bagaimana dia akan bahagia atau sengsara juga sudah ditentukan. Sehingga Qur'an ini menambah kuatnya keyakinan kita terhadap takdir menambah kuatnya keimanan kita terhadap takdir dan kalau begitu maka berupayalah berupayalah jangan lupakan doa jangan terlalu pede terlalu percaya dengan kemampuan saya bisa saya akan berhati jangan lupa doa kepada sebab kalau kita sombong dengan kemampuan kita ketika Allah takdirkan gagal pasti akan gagal maka jangan lupa iringi usaha dengan doa meminta pada Allah Subhanahu wa taala قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه prinsip berikutnya kata beliau jangan memperdebatkan masalah tasbih jangan memperdebatkan masalah agama jangan pula berbicara dengan ilmu kalam ilmu mantik dalam masalah agama Ini sama dengan ucapan Imam Syafi'i yang kemarin sudah kita baca. Jangan mempelajari ilmu kalam dalam masalah agama. Jangan berbicara dengan ilmu mantik dalam masalah agama. Bahkan Imam Syafi'i yang menyatakan mantaman tok fakot tajandak. Siapa yang bermantik dia jadi zindik. Zindik adalah kelompok sesat. Siapa yang bermantik maka dia jadi zindik. Ternyata Imam Ahmad juga menyatakan dari kalam wal mirah. Tinggalkan perdebatan tinggalkan bantah-bantahan dan tinggalkan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Bil qadari ul Qur'an. Apakah dalam masalah takdir atau memperdebatkan masalah dilihatnya Allah yang melqiyamah atau memperdebatkan masalah Al-Qur'an dan semua itu kata beliau makruhatun manhiyun makruha manhiyun anha dibenci dan dilarang untuk memperdebatkan. Allah rahimahullah ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة Orang yang berdebat, berbantah-bantahan atau menggunakan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat untuk membahas agama, maka orangnya bukan ahli sunnah walaupun kebetulan mencapai sunnah dia ucapan beliau rahimahullah Walaupun kebetulan mencetak sunnah, maka dia bukan ahli sunnah. Kenapa? Caranya sudah salah. Caranya sudah salah. Dan ini persis seperti ucapannya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di awal mukadimah tafsirnya. Apa kata beliau? Man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asar. Saya ulangi, man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asar. Artinya siapa yang menafsirkan dengan pikirannya sendiri, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Dia nebak-nebak dengan otaknya, ini kayaknya maksudnya begini, ini maksud begini. Kata Ibnu Katsir dia telah salah. Walau asal, walaupun kebetulan tepat, caranya sudah salah. Kenapa? Karena Quran ditafsirkan dengan sunnah, dengan dalil-dalil dari ucapan Rasulullah dan dengan asar salah dengan ucapan-ucapan para sahabat jangan dengan pikiran sendiri Maka secara bi ra'yihi asa dalam asa Imam Ahmad juga menyatakan dengan kalimat orang yang berbicara agama dengan ilmu mantis dengan otaknya sendiri, dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, bukankah, bukankah, bukankah, berarti, berarti, berarti, walaupun, walaupun, ini kalau Allah bukan cara sunnah, bukan ahli sunnah, walaupun kebetulan benar. Saat itu kebetulan benar. Nanti yang kedua ketiga bisa jadi akan susah. Akan salah. Maka kala laysa min ahli sunnah hatta yad'al jadal wa yusallim wa yu'min bil asar. maka dia bukan ahli sunnah sehingga dia mau meninggalkan perdebatan tadi mau meninggalkan ilmu salam tadi dan tunduk kepada dunia. wa yu'min bil asar dan beriman dengan asar-asar beriman dengan riwayat-riwayat. Demikian kata beliau pada prinsip ini, maka prinsip berikutnya juga hampir sama dengan apa disebutkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau wal Qur'anu kalamullah. Lihat sama persis. Wal Qur'anu kalamullah, laisa bi makhluk. Al-Quran itu ucapan Allah bukan makhluk. Wala tad'um an taqul laysa makhluk dan engkau jangan lemah untuk berkata bukan makhluk. Jangan ragu-ragu untuk berkata bukan makhluk. Fa'inna kalam Allah minhu. Karena ucapan Allah dari Allah. Sesuatu yang dari Allah dan sifat-sifat Allah semuanya bukan makhluk. Kekuasaan Allah bukan makhluk. Ketinggian Allah bukan makhluk. atau dikatakan dengan pandangan Allah, penglihatan Allah, pengetahuan Allah. Apakah makhluk? Bukan. Itu sifat Allah SWT. Sama dengan ucapannya, ucapan Allah. Maka itu kita bukan makhluk. Maka kata beliau jangan ragu, jangan lemah untuk menyatakan secara tegas bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah apa yang kita kenal, apa yang sudah kita baca, apa yang ditulis dalam mushaf-mushaf, apa yang dibaca oleh para imam-imam di masjid-masjid maka itu semuanya Allah, semuanya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak bicara kertasnya kita tidak bicara tintanya kertas makhluk, tinta makhluk tetapi apa yang ditulis oleh tinta itu ucapan siapa itu? ucapan Allah apa yang dicetak di dalam kertas-kertas tadi? ucapan Allah kita tidak bicara suaranya orang suaranya si dan si suara yang ini enak, suara yang ini nggak enak. Itu makhluk atau bukan makhluk? Ini itu ucapan manusia, suara manusia. Tapi ketika dia baca Quran, kita katakan orang itu membaca ucapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita paham. Sesungguhnya kita paham. Sebab sudah sering kalau kita katakan orang ada orang yang membacakan syair-syair. Orang yang mendengarnya tahu ini ucapan si pula. Oh itu ini si Fulan. Itu ucapannya si Fulan. Lupa yang membacakan iya kamu yang baca. Tapi kamu baca ini si Fulan. Iya kan? Sudah maklum bahwa dia membaca ucapan si Fulan. Kalau bahwa itu kalimat yang sangat jelas. Demikian pula ketika dikatakan bahwa orang tersebut membaca ucapan-ucapan Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, وليس منه شيء مخلوق وإياك ومدابرة من من أحدث فيه Sekali lagi Imam Ahmad menyatakan, iya, hati-hati. Jangan engkau berdebat dalam masalah ini. Menyebutkan prinsip pertama, dia debat. Jangan debat masalah ini. Prinsip kedua diterangkan, jangan debat masalah ini. Prinsip takdir diterangkan, jangan berdebat masalah takdir. Prinsip Al-Quran adalah Allah bukan makhluk. Juga beliau menyatakan wala munabarah. Iya kawal munabarah. Hati-hati engkau jangan berdebat masalah ini. Dengan orang-orang yang mengada-adakan kebidaahan pemahaman-pemahaman baru. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi atau orang yang berkata tentang lafaz dan lain-lain. Ada aliran dia Imam Ahmad yang dijuluki dengan aliran lafziyah Adapun aliran yang menentang bahwa Quran ucapan Allah terang-terangan itu Jahmiyah, pengikut Jahm bin Menyatakan Al-Quran bukan ucapan Allah karena Allah tidak berbicara. Allah itu menciptakan pembicaraan. Itu Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan terang terangan Tetapi zaman Imam Ahmad ada aliran yang aliran bingung, aliran tengah-tengah. Ya kita percaya Al-Quran ucapan Allah, tetapi ketika kita baca Quran, lafaz kita makhluk. Maksudnya, ya jadi Al-Quran yang kita baca makhluk. Karena dengan azab maafiyah tidak tertipu. Kata Imam Ahmad, jangan berdebat dengan mereka. Al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Lafziyah ini lebih jahat daripada jahmiyah itu sendiri. Jahmiyah terang-terangan mereka permainan. Ketika dituntut, berarti kamu jahmiyah. Enggak, saya percaya Allah berbicara. Tahap. Tapi Al-Quran yang kita baca dengan lafaz kita itu makhluk. Maksudnya al quran yang makhluk. Dia Ini membuat bingung. Dan ini yang kata Imam Ahmad jangan berdebat dengan mereka dengan aliran lafziyah. Wa man waqafa dan orang-orang yang bingung tidak mau berpendapat. Faqala la adri makhlukun aw laysa makhluk. Orang-orang yang berkata aku nggak tahu makhluk atau bukan makhluk. Ini jangan berdebat dengan mereka. Wa innama huwa kalamullah wa laysa bahwa Bahwasanya Al-Qur'an benar-benar ucapan Allah dan bukan makhluk. Enggak ada orang yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk bukan ucapan Allah kecuali musyrikin jahiliyah itu. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Kata siapa? Kata Walid bin Mughirah, Allah ceritakan dalam surat Al-Mudaththir ketika mereka menyatakan dengan kalimat dari mulutnya bahwa ini bukan ucapan Allah, ini ucapan manusia. Walid bin Mughirah orang yang ahli sastra, orang yang ahli dalam masalah bahasa Arab dan dia tertarik kagum dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Karena dia kaget. Maka suatu hari, suatu malam dia datang dengan sembunyi-sembunyi mendekati rumah Rasulullah SAW untuk mendengarkan Al-Quran. Dia dengarkan dengan kagum-kagum. Ini sungguh bukan ucapan manusia. Terucap kalimat itu. Ternyata dia bertemu dengan seseorang musyrik lainnya. Ada apa kamu di sini? Oh enggak, ini memang begini dan begitu dia pulang. Besoknya dia datang lagi untuk mendengarkan yang kedua kali. Ketemu lagi dengan orang yang sama. Ada apa kamu di sini? Kamu sudah mau mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia oh tidak tidak, saya cuma mau begini, cuma mau begini, dia berdusta lagi. Pada hari yang ketiga, dia datang lagi mendengarkan ketemu lagi dengan orang yang sama. Saya lihat kamu ternyata tertarik dengan ajaran Muhammad. Bukan, kamu lihat, kamu dengar ucapannya. Ini sungguh menakjubkan, sungguh hebat bahasanya, sungguh ini bukan ucapan manusia kaget temannya. Ini kamu sudah kena sihir. Dia ceritakan kepada seluruh tokoh-tokoh musyrikin bahwa Walid ibn Mughirah telah menyimpang. Walid ibn Mughirah telah tertipu, telah tersihir oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai akhirnya Walid bingung. Bingung kalau saya menyatakan seperti kemarin, saya akan dimusuhi. Padahal dia orang yang terkaya, orang yang terhormat, Maka dia berpikir, berpikir, berpikir, berpikir. Mau mengatakan dengan jujur bahwa ini ucapan-ucapan luar biasa. Jadi musuh. Tetapi kalau dia berdusta, saya menyalahkan hati kecil saya sendiri. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Innahu fakkara wa qaddar. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر Lihat kalau dia azab Allah. Kata Allah dia berpikir dan menentukan. Tetapi celaka apa yang dia tentukan. Sungguh celaka kata Allah. Diulangi dua kali. Sungguh celaka apa yang dia tentukan. Tiba-tiba dia bermuka masam. Tiba-tiba dia berpaling kemudian berkata, "In hadza illa sihrun Ini tidak lain kecuali sihir yang mempengaruhi saya. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Subhanallah. Ucapannya, "In hadza illa qaulul bashar." Mereka musyrikin kalau menyatakan ucapan Allah dengan ucapan manusia wajar karena mereka tidak beriman. Tetapi orang yang mengaku muslimin seperti Jahmiyah, kenapa kau mengucapkan kalimat yang sama dengan Walid bin Mughirah? Kenapa mengucapkan kalimat yang sama dengan musyrikin bahwa ini ucapan manusia, ini ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi ucapan Rasulullah, ini ucapan Allah yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Dan sudah kita sampaikan hadis Rasulullah yang menyatakan Al an uballigha kalam rabbi apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Al an uballigha kalam rabbi apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku Astagfirullah. Ini menunjukkan sesatnya Jahmiyah. Yang berikutnya dari Imam Ahmad rahimahullah. Wal iman bil ru'yah al qiyamah kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan al-ahadits dan juga ahli sunnah beriman dengan ru'yah akan dilihatnya Allah nanti al qiyamah sesuai dengan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang sudah pernah kita bacakan kemarin hadisnya bahwasanya Rasulullah menyatakan innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna al-qamar al badr la tubamuna fihi atau kama qala Rasulullah kalian akan memandang wajah Allah dengan mata-mata kalian yaumul qiyamah seperti kalian memandang bulan di malam purnama tidak perlu berdesak-desakan Demikian pula ketika Rasulullah menafsirkan ziyadah Lilladina ahsanul husna wa ziyadah orang yang berbuat pesan akan mendapatkan husna wa ziyadah dan tambahan. Apa tambahannya? Kalau ziyadah, kalau husnanya jelas surga. Ayat apa ziyadahnya? Kata Rasulullah ada dakhala ahlul jannah bil jannah wa ahlul nar Kalau penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka, maka Allah bertanya kepada penduduk surga, bukankah apa yang aku janjikan sudah aku berikan? Mereka semua menjawab, sudah ya Allah. Bukankah engkau telah membuktikan wajah-wajah kami? Bukankah, bukankah engkau telah memberikan kepada kami jannah surga? Kami memaukan apapun di sini kami dapat. Maka Allah buka tabirnya, hijabnya, maka mereka memandang wajah Allah dari tempat-tempat mereka. Tidak perlu bersaku-saku dari tempat-tempat mereka dalam surga mereka memandang Allah Subhanahu wa taala dan ternyata mereka merasa nikmat lezat lebih dari kenikmatan surga sehingga mereka lupa dengan kenikmatan surga sampai ketika Allah menentukan kembali hijabnya mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah lagi sambil rindu kapan bisa memandang wajah Allah lagi kalau kita Dikatakan oleh Rasulullah, waktu ziyadah. Itulah ziyadahnya. Jadi surga dan tambahan. Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam ayat lain, wujuhun yawmaidin nazara ila rabbiha nazara. Wujuhun yawmaidin nazara. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri Ila rabbiha nazara. Kepada wajah Allah mereka memandang. Kalau azakumullah ada dari ahli balal yang menafsirkan nazarah itu bukan melihat. Nazarah itu artinya menunggu. Sebagaimana dalam ayat lain. Wahal yang duruna illa tidaklah mereka menunggu kecuali yang durun artinya menunggu. Jadi itu betul. Tetapi ada perbedaan yang dur yang maknanya menunggu dan yang dur yang maknanya melihat. Apa perbedaannya? kata sambung. Kalau menunggu dapat pakai kata sambung hilang. Itu satu. Kalau menunggu kalian mengatakan hal yang duruna. Tidak kecuali. Tetapi kalau melihat yang duru ila kada melihat ke sana, melihat ke sini ada ke. Terus satu perbedaan. Perbedaan kedua, kalau menunggu tidak dikaitkan dengan wajah. Wajahnya menunggu, mungkin apa kamu mungkin? Mustahil. Kalau dikaitkan dengan wajah, pasti maknanya melihat. Sedangkan ayat tadi berkata wujuhun yawma idin nadhara ila rabbiha nadhara. Wajah-wajah mereka terputih, wajah-wajah mereka memandang Allah SWT Baik. Disebutkan wajah. Maka mustahil kalau diartikan menunggu, walaupun memang kalimat nadhara bisa bermakna menunggu, bisa bermakna melihat. Tetapi ada perbedaan antara keduanya. Kalau dikaitkan dengan wajah, wajah mereka menunggu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau menunggu tidak pasti dikaitkan dengan muka, dengan wajah. Tapi kalau dikaitkan dengan wajah, karena mata ada di wajahnya, dan memandang kemana saja, wajahnya ikut menghadap ke sana, maka dikatakan wajah mereka kepada Allah memandang. Dan juga apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan masih ingat ketika dikatakan kalla innahum rabbihim yawma idzin lamahjubun tidak sekali mereka akan terhalang terhijabi dari Allah nanti yaumul qiyamah apa kata Imam Syafi'i kecerdasan beliau ketuhnya beliau kalau orang-orang yang kafir dalam kemurkaan Allah dihijabi berarti orang yang beriman dalam keridhaan Allah tidak dihijabi tapi bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah masalah ini sangat jelas Qala rahimahullah wal iman bil mizan kama ja'at beriman kepada timbangan amal perbuatan wa tuzanu a'malul ibad kama ja'a fil athar dan akan ditimbang amalan-amalan seseorang sebagaimana disebutkan dalam asar-asar dalam riwayat-riwayat wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yukallim beriman kepada timbangan yang menimbang amal masih dengan kaidah tadi layu yuqalu kaifa jangan tanya saya apa kalian kita semua manusia yang lemah dari segala sisi maka nggak bisa membayangkan amal kok bisa ditimbang iya kan tetapi kalau dikatakan oleh ya Allah Allah menimbang amalan dan Rasulullah SAW menceritakan nanti akan ditimbang amal-amal hamba maka kita mengatakan kami beriman dengan timbangan amal kayak apa wallahu a'lam saya tidak tahu bentuknya kayak apa yang jelas disebutkan dalam hadis memiliki kafal, memiliki dua tangan timbangan yang ini di sini yang ini di sana Jadi, eh, amalan yang baik dan amalan yang buruk Amalan yang baik di kisfatin dan amalan yang buruk di kisfatin ukhra. Yang ini di tangan yang satu, yang ini di tangan lain. Berarti ada tangan timbangan. Tetapi tentunya tidak sama dengan timbangan yang kita kenal di dunia. Kita tidak tahu kayak apa. Lalu kalau kaifa, tidak perlu tanya kayak apa dan kayak apa. Iman bahwa timbangan itu ada dan pasti. Dan Allah menyatakan tentang orang-orang kafir, "Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." kami tidak akan tegakkan timbangan untuk mereka. Artinya kami tidak akan tegakkan timbangan untuk mereka, orang kafir tidak dinilai amalan solehnya. Amalan baik tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Karena mereka kafir kesal dalam neraka. Tetapi kalau seorang yang sudah muslim memiliki kebaikan, memiliki kejelekan, maka ditimbang oleh Allah. Kalau banyak kebaikannya, maka dia masuk dalam jannah dan kebaikannya diampuni. Kalau ternyata lebih unggul kejelekannya, maka dia diadab. Sampai kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mencukupkan, maka dia masuk ke dalam jannah. Maka timbangan ditegakkan untuk mereka-mereka yang beriman atau mereka-mereka yang masih punya iman walaupun sebijak akan ditimbang amalannya. Dan amalan yang paling berat di dalam timbangan adalah at-tauhid. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ucapan la ilaha illallah dengan yakin dan dengan paham. Ini sangat beratnya. Sebagaimana dalam hadis Bitafah. Hadis Bitafah julukannya hadis kartu. Kenapa julukannya hadis kartu? Karena dalam hadis tersebut disebutkan catatannya dengan kalimat kartu. Karena bin Allah menunjukkan betapa kecilnya catatan. Dipanggil seseorang yang kiamat ala ru'usil khalaq Di tengah-tengah makhluk ini dipanggil satu orang oleh Allah SWT. Dan kemudian diajak bicara langsung laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Enggak ada penterjemah antara dia dengan Allah dan saat itu Allah takdirkan semua paham. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini semua dosa-dosa? Dibentangkan tis'an wa tis'ina sijillah dibentangkan 99 lembar catatan dosa wa kullu sijillin muddal basar setiap lembarnya sejauh mata memandang lembarannya sejauh mata memandang semuanya dosa 99 kata Allah kepada hamba tadi hal ankar min hasyai'a apakah engkau mengingkari dari dosa-dosa ini satu saja atau sesuatu ada keingkaran orang itu menjawab ya Rabb tidak ya Rabb aku akui semua Bayi pertanyaan berikutnya, apakah engkau punya kebaikan untuk menghindari dosa-dosa ini semuanya? Orang tadi karena sudah putus asa, sudah merasa bakal binasa, maka dia berkata, Ya Rob, aku nggak punya kebaikan apapun. Untuk mengimbangi sekian banyaknya dosa, aku nggak punya apa-apa. Kata Allah, Balaka hasanah, Balaka hasanah, bahkan engkau memiliki kebaikan. Dikeluarkan catatan kebaikan satu kartu kecil. Sedangkan yang tadi sembilan 99 lembar, satu lembar sejauh mata memandang, sedangkan satu kartu. Maka orang tadi berkata, Ya Allah, maha hadhihi bitaqah, maha hadhihi sijillat, Ya Rob, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang? Kata Allah, Inna la Engkau tidak akan didolimi. Engkau tidak akan didolimi maka diperlakukan secara adil ditimbang. Fayudah al-bitaqa fi kifah wa sijillat fi Maka diletakkan kartu tadi di tangan timbangan yang satu dan 99 lembar tadi di sisi yang lain. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mizan. Fafashat as-sijillat wa taqulatil bitaqa. Ternyata 99 lembar tadi enteng sedangkan yang kartu kecil tadi sakulah berat maka Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam jannah. Hadis ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid sebagai keutamaan tauhid. Tentunya kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari hadis ini, tentunya setiap muslim punya kartu itu. Tetapi jangan jangan kira-kira sama. Jangan dikira beratnya sama seperti beratnya orang tadi. Belum tentu kata Syekh Semua kaum muslimin punya kartu la ilaha illallah atau punya catatan tauhid la ilaha illallah punya. Tetapi ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sangat ringan, ada yang tidak ada nilainya karena dia hanya ikut-ikutan dengan ragu-ragu. yang ada nilai, tapi ada yang yakin, ada yang semakin yakin, ada yang sangat yakin, ada yang dengan ilmu, ada yang tidak dengan ilmu. La ilaha Qulu la ilaha illallah, Dengan goh kesaksian dikumpulkan masyarakat, ucapkan la ilaha mereka mengucapkan mengucapkan bersama-sama la ilaha illallah. Baik, apakah mereka sadar dengan ucapan itu? Tidak. Apa buktinya? Mereka pulang kembali memberikan sesajen pada dewa dan dewi. Mereka masih tetap memberikan sesajen di sawah-sawah mereka di sungai-sungai mereka, di laut mereka. Ada mereka tak ngerti dengan lain dan Allah. Catatan itu tadi, kartu lain dalam Allah, tidak ada nilainya. Eh, tetapi bahwa dia paham apa makna la ilaha Allah dan dia ikrarkan dengan yakin dalam hati maka tentunya akan berat Alhamdulillah ya. ini sebagai catatan bahwa berita tadi riwayat tadi jangan kemudian kita meremehkan amalan saleh kita berupaya untuk terus memupuk akidah tauhid dan berupaya untuk memperbanyak amalan saleh agar amalan kita nanti yang baik lebih unggul dalam timbangan daripada kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونسأل السلام والعافية ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا kalau ada pertanyaan silakan. Nah. Salam. Saya berhubungan dengan saya, dalam karena telah surat Al-Baqarah ayat sekian sekian, surat An-Nisa ayat sekian sekian, surat Al-Jin ayat sekian sekian. Dan bisa nanti bisa dibaca digabung untuk mungkin mengucapkan bahkan mengambil lagi tentang Assalamualaikum Pertama bahasanya jangan menghancurkan jin Karena jin itu ada yang soleh Ada yang jelek, ada yang baik bahkan jin ada yang sengaja datang untuk mendengarkan Quran nah, tapi menghancurkan syaitan eh, dari kalangan jin yang kedua pertanyaannya tentang masalah ayat-ayat ya, ada sebagian ayat-ayat rukyah yang diriwayatkan dengan jelas dalam hadis-hadis seperti ayat kursi itu kan artinya dipotong dari surat al-baqarah ayat kursinya saja dikatakan bisa jadi dari syaitan kalau dibaca pagi hari maka sehari itu terlindungi, dibaca sore hari, malam itu terlindungi. Dan bisa mengusir syafah. Juga Rasulullah SAW mengajarkan al muawidatai al-falak dan an-nas, secara lengkap dibaca. Dan juga al-falak, an-nas dan al islam Dibacakan ketika mau tidur, ditiupkan ke tangan, dan kemudian dirautkan kepada seluruh badannya, itu pun melindungi dari syafah. Ada pula hadis yang menceritakan dengan lengkap surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sedangkan yang lain-lain saya tidak tahu. Tetapi memang semua ayat Quran adalah rukyah. Semua ayat Quran adalah rukyah. Itu yang paling penting. Sehingga yang khusus-khusus tadi yang disebutkan oleh Nabi itu yang diutamakan ayat kursi, al falak an-nas, al-ikhlas, al-fatihah juga rukyah dan juga surat al-baqarah untuk mengusir dari rumah tertentu. Ada pun yang lainnya semuanya memang rukyah sehingga silakan selama memotongnya tidak merubah makna. Dalam Al-Quran ada tanda-tanda berhenti ada tanda berhenti yang memang dianjurkan di sana sebaiknya berhenti ada yang sebaiknya jangan berhenti ada yang mengatakan jangan berhenti sama sekali itu nggak boleh potong kan Wailun musallin potong tidak eh, boleh Wailun musallin celaka orang yang salah, dibahaya lanjutkan lengkap maka kalau memotong-motong ayat tadi tidak apa-apa tetapi kalau tidak pada tempat yang salah memotongnya pada tempat yang memang itu wakaf yang dianjurkan. Nah, barakallahu fiikum. Perkenalan. membedakan antara sunnah dengan sunnah. Artinya sunnah itu tadi ajaran Nabi, sedangkan sunnah adalah hukum yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau bin Allah sesungguhnya kedua-duanya sunnah. Sunnah itu bahasan orang Indonesia saja. Dua-duanya sunnah itu juga sunnah. Dua-duanya sunnah, tetapi hukum asal bahasa Arab menyatakan sunnah itu semua yang dari Nabi. Semua yang dari Nabi itu adalah sunnah. Ucapannya dan perbuatannya. Yang wajib-wajib ataupun yang anjuran-anjuran semuanya sunnah. Sehingga kalau Nabi menyatakan dalam hadis alaikum bi sunnati, atas kalian berpegang dengan sunnahku, atau berpegang dengan ajaran Rasulullah secara keseluruhan. Tetapi belakangan baru kemudian para ulama, para fuqaha membedakan ini wajib, ini sunnah. Maksudnya ini harus ini anjuran saja. Artinya juga nanti sunnah menurut ahli hadis tadi dan sunnah menurut ahli fikih. Biasanya sunnah menurut ahli fikih ada bahasa lain, bukan sunnah, tapi mustahab anjuran. Ada pula istilah secara fuqaha manju yang maknanya sama anjuran. Tetapi kalau sunnah lebih sering dipakai dengan makna ajaran Rasulullah SAW secara keseluruhan. Jadi kalau yang hukum biasanya disebut dengan mustahab atau dengan mandu yang bermakna anjuran Allah taala alam. Mudah-mudahan jangan sampai keliru apa disebut oleh Imam Ahmad usul sunnah, prinsip sunnah, prinsip sunnah, maksudnya prinsip ajaran Rasulullah SAW. Pokok-pokok ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sunnah dalam artian hukum. Tapi kalau bicara ini salah sunnah baru itu adalah hukum jadi salat yang mustahabah salat yang sifatnya mandubah yang dianjurkan Allah taala taala tafadhal ini kalau terlalu panjang warahmatullahi wabarakatuh